بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا ورعاكم Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala terhadap hadis Al-Arba'in Anawinya yaitu hadis yang ke-26. Kemarin yang belum setoran siapa antum? Sudah setoran kemarin? Sudah hafal hadisnya? Tafadhal. Ya, na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Antum sudah kemarin? Eh, sudah semuanya insyaallah ya? ya. Na'am barakallahu fikum. Antum sudah? Eh, na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum hamidakumullah hadis atau penjelasan yang selanjutnya sekaligus penutupan hadis yang ke 26 qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan baik-baik barakallahu fikum Wa qad jaa fil hadithi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin 'ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara Masyaallah. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan suatu ketika ada salah seorang lelaki yang dia berjalan melewati suatu jalan kemudian menjumpai di jalan tersebut ada enam semacam ranting kayu duri di situ. Ada semacam ranting duri, maksudnya ada yang berada di jalan tersebut. Gangguan di atas jalan tersebut, maksudnya ranting duri tersebut berada di atas jalan yang dilalui oleh lelaki tersebut. Fa kemudian orang tadi menghilangkan duri atau ranting yang mengganggu pada jalan tersebut. Fasyakarallahu lahu Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersyukur terhadap orang tadi dan mengampuni Naam memberikan ampunan kepada orang tadi. Naam. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya amalan sedekah ternyata banyak sekali. Amalan sedekah ternyata banyak sekali di antaranya ini Apabila kita menjumpai rintangan atau gangguan di jalan misalkan antum menjumpai pohon tumbang atau batu besar mengganggu orang nam untuk melewati jalan tersebut kemudian antum singkirkan itu dihitung sodako, Dihitung sodako. Naam, ini sebab salah satu sebab Allah taala ampuni dosanya karena apa? Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan tadi. Nah, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita kalau mampu kemudian tidak peduli jangan, tapi upayakan kalau mampu kita untuk menghilangkan rintangan tadi itu, mungkin pohon yang tumbang atau mungkin batu atau duri atau pecahan kaca atau yang semisalnya hilangkan agar kaum muslimin na'am barakallahu fikum selamat dari gangguan tersebut. Na'am. Ghusnun wahidun bayangkan satu ranting saja, au atau satu duri saja azalahu 'anit tariq pada dakhala jannata 'ala 'amalin yasir. Allah. Satu ranting saja mengganggu atau satu duri saja kemudian orang tadi menghilangkan rintangan atau gangguan tadi dari jalan pada khalal jannah Akhirnya orang tersebut masuk surga. Nah, masuk surga sebabnya apa? Sebabnya amalan yang sangat ringan. atau menghilangkan duri yang ada di tengah jalan misalkan mengganggu orang lewat, ringan atau tidak kira-kira? Ringan. Nah, amalan yang ringan saja Allah Subhanahu wa taala Pak balas dengan surga, bayangkan. Karena jarang sekali orang yang peduli gitu loh. Amalannya ringan, cuman orang kadang lihat cuek gitu loh. Wah, ini biar orang lain aja misalkan. Terkadang seperti itu. Tapi kalau kita tersentuh dan kita ingin mendapatkan keutamaan tersebut, mungkinlah kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak atau sebentar kita hilangkan duri tadi. Kita hilangkan duri tadi atau batu yang mengganggu di perjalanan tersebut. Na'am barakallahu fikum li'annahu bidzalika ahsana ilal marah kullihim dikarenakan orang tersebut dengan perbuatan tadi telah berbuat baik kepada orang-orang yang melewati jalan tersebut semuanya paham maksudnya ya jadi dengan sebab orang yang menghilangkan tadi itu menghilangkan gangguan atau rintangan yang di jalan tadi orang yang lewat pun enak orang yang lewat enak dan juga apa barakallahu fikum Naam telah apa telah terbantu untuk melewati jalan tersebut dengan selamat. Fakih kaifa billadhi yad'ul adha fit Kemudian bagaimana dengan keadaan orang yang justru sengaja meletakkan gangguan-gangguan di jalan? Seperti kemarin Anda sebutkan, contohnya orang-orang yang apa? Yang nantung tukang tambal ban pinggir jalan. Enggak laku-laku akhirnya meletakkan paku-paku di depan apa? Depan na'am barakallahu fikum bengkelnya. Akhirnya orang lewat kena kena bannya, akhirnya bocor di situ, akhirnya apa? Nah, dialah yang nambal untuk mencari uang tadi, tapi dengan cara menipu, dengan cara berbuat kezaliman. Hati-hati para kalafi kumnaan. Yad'ul ahjar wa yad'ul khashab wa yad'ul hadid. Orang tersebut meletakkan bebatuan dan meletakkan kayu-kayu wa yad'ul hadid dan meletakkan besi. Wa yursilul miyah wa qad najisatan fituruqat dan terkadang ada juga orang yang menyiramkan air di situ. Bisa jadi air yang dia siramkan tadi adalah air najis, bayangkan. Ini mengganggu jelas ya. Adapun yang antum saksikan di ganggang itu semacam tortoran, eh, nah barakallahu fikum yang agak tinggi sedikit itu bukan menghalangi atau mengganggu orang lewat. Itu menjaga keamanan biar orang tidak ngebut jalannya. Polisi tidur. Antum hilang itu dongkel gitu biar dapat sedekah enggak bisa. Di sini antum nanti kalau antum dongkel, apa istilahnya? Nah, barakallahu fikum dihilangkan, dibersihkan, itu justru antum bisa dipukulin orang. Karena masyarakat meletakkan tadi polisi-polisi tidur tadi itu, nah barakallahu fikum tujuannya untuk menjaga keamanan, biar orang tidak ngebut jalannya, biar pelan-pelan. Kemudian barakallahu fikum orang pun selamat tidak menabrak anak-anak kecil yang lewat atau yang semisalnya. Ini maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya yang diinginkan di sini adalah halangan rintangan yang memang ada di situ dan bukan naam maslahah di balik barang atau benda tersebut. Kita lihat di sini, wa yad'ul qama'im dan orang yang meletakkan sampah-sampah di jalan-jalan. Terkadang seperti itu, sebagian orang malas buang sampah, lempar aja dia jalan. Dilempar gitu. Ternyata apa? Sampahnya berhamburan di tengah jalan, akhirnya ada orang yang orang yang terpeleset karena sampah kan macam-macam, ada sampah kulit pisang ya enggak ada yang semisalnya sehingga terkadang orang terganggu kita lihat hada ya'samu isman aziman yang seperti ini orang tadi nah barakallahu fikum dia akan berdosa dengan dosa yang besar wa kullu marin yata'adza bidzalika yad'u alaih setiap orang yang berjalan merasa terganggu dengan perbuatan tersebut yad'u alaih dia pasti akan mendoakan kejelekan Pasti akan mendoakan apa? Kejelekan karena merasa apa? Terdolimi. Merasa terdolimi. Wa hadza dzulmun wal madlum tustajabu da'watuhu. Yang mana perbuatan seperti ini sengaja meletakkan sampah-sampah, sengaja meletakkan debatuan atau besi di tengah jalan untuk mengganggu orang ini merupakan kedoliman. Sedangkan doa orang yang terdolimi dikabulkan doanya. Hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi saudara kita, mengambil harta saudara kita, mengambil nah barang saudara kita. Dalam keadaan apa Para kalau fikum hafizakumullah, nam dalam keadaan dolim, dalam keadaan tanpa ada unsur syar'i. Jangan, karena apa? Doanya orang yang terdolimi dikabulkan. Hati-hati para kalau fikum. Antum enggak tahu. Tiba-tiba kaki antum enggak bisa untuk jalan misalkan. Dikarenakan ada orang yang mendoakan kejelekan buat antum, manakala kita berbuat kedzaliman jangan barakallahu fikum karena Rasulullah sudah memberikan ultimatum yang sangat keras fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kedzaliman karena sesungguhnya kedzaliman merupakan kegelapan-kegelapan kelak di hari kiamat. Nah, karena kegelapan yang sangat mengerikan barakallahu fikum kedzaliman oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai mendolimi saudara kita. Jangan sampai mengambil barang saudara kita. Mencuri harta saudara kita. Jangan. Nanti kalau yang keturian kok enggak ridho, enggak terima. Berdoa kejelekan. Siap-siap saja menerimanya. Paham ya? Karena apa? Doanya orang yang terdolimi dikabulkan. Pasti itu sudah. Paham ya? Lambat ataupun cepat Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? membiarkan orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, barakallahu fikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala tahsabanna atau apa ayatnya itu? Naam, dan jangan engkau menyangka bahwasanya Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang berbuat kezaliman. Enggak lalai Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terkadang sengaja diulur diulur-ulur tapi begitu saatnya datang Allah taala memberikan hukuman pasti akan mengenai dan tidak bisa meleset dari sasaran yang Allah taala tetapkan tadi. Nah, barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai kita mengira nah Allah taala lalai dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Fa'alal muslim an yahrisa 'ala alla yad'a asya'a fi turuqat. Maka wajib atas seorang muslim untuk semangat agar tidak meletakkan sesuatu-sesuatu di jalan. Maksudnya meletakkan sesuatu yang mengganggu jangan. atau walaupun kulit apa kemarin? Kulit semangka atau mungkin kulit pisang atau kulit pepaya jangan terkadang mengganggu karena orang lewat mungkin kepleset dengan sebab kulit tersebut. Nah, barakallahu fi Kita lihat sini. Wa an yahrisa ala izalati ma yaqa' fiha min al-adha. Dan hendaknya seseorang semangat untuk menghilangkan sesuatu yang apa? Yang bisa jadi itu merupakan gangguan pada jalan tersebut. Liyahsula ala hadal ajri al-azim. Agar orang tersebut mendapatkan pahala yang sangat agung ini. Ikhwan fillah azzani wa pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan sangat banyak sekali. Di antaranya amalan yang ringan ini yang mungkin kebanyakan orang justru cuek dan tidak peduli. Nah, menghilangkan duri di tengah jalan yang mengganggu misalkan atau potongan-potongan kayu yang mengganggu sehingga apa? Nah, barakallahu fikum orang tidak bisa lewat. Kalau seandainya sempat dan punya waktu dan punya kemampuan, upayakan kita menerapkan hadis yang mulia ini. Kita hilangkan, kita singkirkan. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fahadi sadaqatun katsiratun fi muqabil hadhil mafasil allati fiik. Inilah ini adalah sodako sodako yang sangat banyak. Nah, yang ada pada apa? Persendian-persendian yang ada pada dirimu. 360 sendi. Nah, barakallahu fikum. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu semuanya apa? Ada amalan-amalan sodako yang perlu kita perhatikan. Tapi perlu diperhatikan yang lebih besar lagi. Yaitu ternyata ada amalan yang amalan tersebut kalau dilakukan sebanding dengan apa? sebanding dengan amalan 360 sendi tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum yaitu dua rakaat salat duha. Nah, nanti akan kita baca hadisnya. Jadi jangan sampai antum sia-siakan salat duha, ada kesempatan. Nah, barakallahu fikum misalkan dia duduk habis subuh kemudian muraja Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, nam dan belum batal ataupun sudah batal kemudian sambung dengan salat setelah syuruk, salat duha, Keutamaannya besar sekali. Keutamaannya di sini nanti apa barakallahu fikum yujzi. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya senilai dengan yang diamalkan 360 369 tadi itu. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum jangan malas-malasan barakallahu fikum, sempatkan. Naam. Kita lihat di sini, kullu wahidin alaihi sadaqah. Masing-masing sendi tersebut ada sedekahnya. Salatu mi'atin wasituna sodakoh. 360 sedekah. Kaifa tu'addiha? Bagaimana mungkin 360 sendi kok bisa sedekah? Coba bayangkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana cara menunaikannya? Allahu wassa'alakal majal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keluasan kepadamu jalan menuju amalan 360 sendi tadi itu. Apa? Kita lihat. Fantabih li maka perhatikan dirimu. Waktu qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan wa yudzi'u min dzalik raq'atani yarka'uhuma min ad-duha. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang mana sudah mewakili amalan 360 sendi tersebut adalah dua rakaat yang engkau melakukannya pada salat duha. Salat duha pendapat yang rajih, pendapat yang kuat Nah, barakallahu fikum tidak dibatasi dan batasan-batasan tertentu. Tidak harus empat, tidak harus delapan. Silakan. Ada kesempatan, ada waktu, mampu, mau dua silakan. Empat gak masalah, delapan tidak masalah, lebih pun gak masalah. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Dua rakaat salat duha ternyata bisa menutupi dan sebanding dengan apa? Nam senilai dengan amalan 360 sendiri tadi itu. Masya Allah. Naam. Rak'atani tujzi'u an salatimi'atin miatin sittina sadaqah. Dua rakaat duha itu dua rakaat duha. Nah, barakallahu fikum sebanding senilai dengan 360 sedekah yang dilakukan oleh sendi-sendi tersebut. Fa idza insanu baina hadil khisal wa shalla Apabila seseorang mengumpulkan Nah, sifat-sifat ini atau kriteria-kriteria ini dan dia juga juga salat, mada yakunu lahu minal ajri was Nah, apa yang akan dia dapatkan berupa pahala dan ganjaran? Hada khairun katsir. Ini adalah kebaikan yang sangat banyak. Lakin qallaman yantabihu lahu. Ini benar kata beliau. Tapi sedikit sekali orang yang peduli. Terkadang orang tersibukkan, terkadang lalai, jadi upayakan sholat duha, Nah barakallahu fikum, kalau seandainya memungkinkan dikerjakan, dikerjakan barakallahu fikum, hatta walaupun dua rakaat. Hatta walaupun dua rakaat karena senilai dengan 360 sendi yang sedekah tadi itu. Nah, Masya Allah. Ikhwan fiddin dinas wa zakumullah berarti sudah kita selesaikan hadis yang ke-26. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 ini nanti akan kita sebutkan yaitu mengenai dosa dan juga kebaikan. Jadi kebaikan itu amalan yang bagaimana amalan yang orang itu senang kalau melakukannya dan tenang hatinya. Itu kebaikan. Tapi kalau perbuatan dosa adalah perbuatan yang kalau orang itu melakukan enggak tenang dan hatinya pun apa? bimbang serta ragu. Enggak tenang kalau orang berbuat dosa itu. Paham ya? Orang kalau melanggar syariat enggak akan tenang dia. Tapi kalau orang itu berbuat kebaikan tenang, dia nampak pun enggak takut. Tapi kalau berbuat dosa, dia sendiri tidak tenang dan takut kalau nampak di hadapan manusia. Nah, nanti akan kita baca hadisnya. Oleh karena itu ikhwan din, a'azzani wa jangan sekali-kali menyengaja berbuat dosa. Karena perbuatan dosa membuat hati itu sempit Disebutkan di dalam ungkapan-ungkapan para ulama, kalau seandainya dosa itu ada baunya, niscaya orang-orang itu akan lari dari dosa tersebut. Tapi karena dosa tidak tercium baunya, maka banyak orang-orang yang terjatuh dalam perkara dosa. Ikhwani fid din azza wa kita baca. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau belum tertata dicatat. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Al-Imam An-Nawawi siapa tadi? Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaih. Naam, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaih. Naam, itu nanti upayakan tercatat dan dihafal, sering terulang-ulang. Beliau merupakan salah satu ulama Ahlus Sunnah. Walaupun beliau dikatakan apa? tergelincir dalam masalah asma wa sifat, tapi bukan berarti beliau adalah Asy'ariyah, Asy'ari bukan. Beliau dan juga yang semisalnya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimatullah alaih, kedua-duanya secara global min ulama ahli sunnah. Tapi disebutkan oleh para ulama waqad zallat aqdamuhum. Nam, tapi telapak kaki mereka berdua rahimahumullah nam telah terbintir masalah asma wa sifat. Masalah apa? Asma wa sifat. Di antaranya kalau antum mau melihat buktinya antum mengetek di syarah Sahih Muslim yang disyarah oleh al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, terkadang beliau menyebutkan wa fihi jawazu at-tabarruk bi athari salihin. Paham ya? Di dalam hadis ini mengandung dalil diperbolehkannya mencari berkah dengan bekas-bekas orang soleh. Ini pendapat keliru atau benar? Keliru. Paham ya? Oleh karena itu, na barakallahu fikum hafizakumullah, na'am Para ulama telah menukilkan bukan berarti mereka berdua bukan al-sunnah. Karena di saat mereka berdua masih hidup saat itu, tidak dinukilkan satupun ada orang yang menasihati. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya posisinya istihad yang mereka lakukan Al-Imam al nawawi dan juga al habib Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihim ajma'in mereka istihad yang keliru dalam masalah asma sifat tadi itu. Paham ya? Kalau dalam Fathul Bari antum jumpai terkadang sifat-sifat Allah taala, na'am barakallahu fikum, na'am sama beliau rahimahullah, misalkan sifat ma'iyah, atau misalkan sifat datang, nanti menetapkannya yang datang mungkin bukan Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Intinya apa? Intinya terjatuh dalam perkara asma wa sifat, na'am rahimahumullah. Na'am. Secara global tetap ulama al-sunnah. Jangan seperti Mahmud al-Haddad, tokoh kelompok Haddadiyun. Nah, kelompok Haddadiyah. Mahmud al-Haddad sempat suatu ketika dinukilkan mengatakan syarah sahih Muslim, syarah sahih Muslim, nam syarah al-Imam al nawawi dan Fathul Bari syarah sahih Bukhari itu berhak untuk dibakar. Kenapa? Karena mereka terjatuh dalam masalah asma wa sifat katanya. Nah, ini pendapat yang tidak benar ya. Bahkan sempat dinukilkan salah satu ulama mengatakan justru Mahmud inilah yang seharusnya layak untuk dibakar. Mahmud Al-Haddad tadi. Tokoh Haddadiyah hati-hati barakallahu fikum ekstrim ghulu di dalam fonis para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ikhwan fi din wa zakumullah. Kita lihat di sini. Ingat-ingat ya kunyahnya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau merupakan salah satu imam yang belum memiliki anak karena beliau meninggal dunia dalam keadaan belum menikah. Paham belum? Naam, sudah kita lewati pembahasannya berkali-kali. Di antara para ulama ahlu sunnah yang meninggal dunia belum sempat menikah Al-Imam An-Nawawi. Dan juga siapa lagi? Syekhul Islam ibn Taimiyah. Nah, walaupun punya kunyah, antum jangan beranggapan anaknya Syekhul Islam apa ya? Imam atau bukannya? Syekhul Islam kunyahnya Abdul Abbas, tapi tidak punya anak namanya Abbas. Al-Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria, tapi nggak punya anak namanya Zakaria. Karena apa? Karena kedua-duanya rahimahumullah meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Al-hadits sabi wal 20. Hadis yang ke-27. Ani Nawas ibn Sam'an. Ini ada yang mengatakan Sam'an atau Sim'an, tapi kita baca yang masyhur saja. Ani Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda al birru husnul khuluq. Ini perhatikan baik-baik ini. Al birru husnul khuluq. Kebaikan itu, na barakallahu fikum, kebajikan itu adalah bagusnya akhlak. Ini bukan berarti kebaikan hanya akhlak saja bukan. Di antara kebajikan, di antara kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Paham ya? Akhlak yang mulia. Ini seperti ini jangan antum anggap oh berarti kebaikan cuma akhlak yang mulia. Bukan. Karena terkadang seperti ini ada dalam hadis yang lain. Seperti al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Tapi apakah haji itu kepukuf saja? Tidak. Maksudnya haji itu intinya rukun tadi itu. Rukun yang inti yaitu wukuf di padang Arafah. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ketika dijelaskan seperti ini, al-birru husnul khuluq Kebaikan itu adalah apa? Adalah akhlak yang bagus itu diantaranya. Paham belum? Di antara kebaikan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, bertutur kata yang baik, yang jujur, tidak bohong, tidak mencaci maki saudaranya, tidak menghina saudaranya, tidak mengejek orang lain. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Upayakan kita semuanya mampu dan bisa mengendalikan diri terutama apa? Terutama ketika emosi dan marah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sudah menyatakan eh, di dalam hadis yang sahih, "Laisas syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya, kuat push up kuat sit up-nya, ya? Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarah. Mampu menahan dirinya ketika marah barakallahu fikum. Tahan, sabar, Suara yang keras belum tentu dia marah. Hati-hati itu. Paham ya? Gertakan bisa jadi. Suara yang keras belum tentu dia marah. Gertakan bisa jadi. Paham maksudnya ya? Jadi jangan langsung suudzon wah ini marah-marah terus. Paham ya? Dikit-dikit marah. Paham ya? Marah itu akan nampak nanti di balik pengaruh daripada ucapan tersebut. Karena marah itu ghalayanud dam. Iya atau tidak? Pengaruh daripada marah itu adalah apa? Adalah darah itu mendidih sehingga setelah darah mendidih akan meluap nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ikhwan fill din azza wa jazakumullah merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus adalah dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, kita lihat sini. Wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Sedangkan perbuatan dosa adalah perbuatan yang ragu di dalam jiwamu dan kamu nggak suka kalau itu nampak di hadapan manusia. Ya atau tidak? Kalau orang berbuat dosa, pengen nggak nampak di hadapan manusia? Tidak pengen, nggak senang dia kalau orang tahu, orang lain tahu nggak mau dia. Inilah perbuatan dosa. Contohnya mencuri. Eh? Orang kalau mencuri mau nggak orang lain tahu? Nggak mau karena mencuri perbuatan dosa. Orang misalkan barakallahu fikum, nah merampok misalkan, membegal misalkan. Eh, dia nggak mau identitasnya diketahui orang lain, oh si fulan pembegal, nggak mau dia karena perbuatan dosa tadi itu. Apa maksudnya ya? Dan biasanya kalau orang melakukan perbuatan seperti ini, perbuatan dosa, nggak tenang jiwanya. Anak yakin nggak tenang. Kenapa? Karena senantiasa apa kalau fikum dia berpikir, kok anak mensuri, kenapa anak ngambil harta orang lain? Kenapa anak berbuat kedoliman? Dia akan berpikir terus di situ nanti, nggak tenang. Tapi kalau apa? Kalau perbuatan kebaikan yang dia lakukan dia tenang. Karena apa? Karena di balik itu semuanya adalah atu maknina. Nah, barakallahu fikum. Di antara perbuatan kebaikan adalah kejujuran. Di antara perbuatan dosa adalah al-kadzib, kedustaan. Hati-hati barakallahu fikum. Dusta itu sekali dua kali itu akan melahirkan apa kedustaan yang berikutnya dan berikutnya. Oleh karena itu orang kalau sering dusta dinamakan kadzdzab. Paham ya? Orang kalau dusta sekali dua kali kadir, Tapi kalau berkali-kali kadzab itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum disebutkan dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum Rasulullah menyatakan, "Nam inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba." Orang kalau jujur tenang hatinya. Tapi kalau dusta, dia akan ragu dan bimbang. Nah, ragu dan bimbang. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla, ruwah Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Muslim, Muslim bin Abu Husain yang mana beliau merupakan salah satu murid Al-Imam Al-Bukhari, muhaddis. Nah, barakallahu fikum yang mana sampai-sampai disebutkan dalam sebuah ungkapan para ulama, walaulal Bukhari marahal muslimun walaja. Kalau seandainya bukan karena Imam Bukhari, niscaya Imam Muslim ini enggak ada. Tidak pula datang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Imam Muslim ini termasuk salah satu murid Imam Bukhari gitu loh. Nah, barakallahu fikum mulazamah dengan Imam Al-Bukhari. Ikhwan fi din azza wa zakumullah kita lihat berikutnya. Wa an sahib ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qaal ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan dari sahib bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, maksudnya Rasulullah berkata, "Jita tas'alu 'anil birri?" Rasulullah nanya langsung, "Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan?" ultun na'am. Kemudian Wahab bisa mengatakan iya. Qala istafi qalbak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Nam kepada Wabisah, bertanyalah kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Al birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalb." Kebaikan itu adalah perbuatan yang apa jiwa itu tenang dan hati itu tenang. Jadi kalau antum melakukan kebaikan pasti hati itu tenang. Hati itu tenang, jiwa pun tenang. Tapi kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, dia akan apa? menjadi beban pikiran. Ini boleh atau tidak ya? Ini bid'ah atau sunnah? Ini bagaimana ini? Nah, seperti itu. Tapi kalau Nah kalau fikum kebaikan yang dilakukan hati itu tenang, jiwa pun tenang. Wal ismu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Sedangkan dosa adalah perbuatan yang meragukan di dalam jiwa dan membuat orang bimbang di dalam dadanya. Apa maksudnya ya? Itu adalah perbuatan dosa, ragu, bimbang. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia berfatwa kepadamu, nah barakallahu fikum ngasih fatwa ataukah mereka memberikan apa? Memberikan fatwa kepadamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalaupun antum atau kita minta fatwa pada orang, kemudian orang berfatwa kepada kita pun, kalau yang namanya perbuatan dosa, pasti hati itu tidak tenang. Pasti hati tidak tenang dan bimbang. Hadithun hasanun ruwainahu fi musnadai al-imamain Ahmadun bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Hadisnya sudah kita baca. Insyaallah taala besok rupanya akan dihafal hadisnya ini barakallahu fikum. Kita ambil syarahnya sedikit saja Syarahnya kita ambil sedikit, hadisnya upayakan dihafal. Nah, ini mudah sekali dihafal, pendek hadisnya barakallahu fikum. Naam. Qala Asy-Syaikh salih Al-Fauzan hafizallahu taala, hadanil hadisan fi bayanil bir. Dua hadis ini di dalamnya mengandung unsur penjelasan mengenai albir, kebajikan atau kebaikan. Bimada yakunu wa bimada yatahaqqaq dengan apa kebaikan itu terjadi dan dengan apa kebaikan itu terwujudkan atau terrealisasikan? Wal birru kalimatun jamiatun likulli khisalil khair. Sedangkan albir itu suatu kata yang mencakup setiap kriteria-kriteria, setiap sifat-sifat yang baik. Jadi ingat-ingat, kebaikan itu tidak hanya akhlak saja. Jangan seperti sebagian kelompok sesat Jama'atut tabligh atau yang semisalnya, yang penting kan akhlaknya, Mas. Yang penting akhlaknya. Dakwah itu enggak perlu pakai manhaj, enggak perlu pakai akidah yang ini atau yang itu, yang penting kan akhlaknya. Kita merangkul masyarakat dari si akhlaknya. Kita katakan semuanya penting. Akhlak ini termasuk perkara yang penting. Bukan berarti manhaj dan akidah tinggalkan, jangan. Ingat-ingat kaidahnya. Semakin orang itu manhajnya lurus, semakin akidahnya sahihah, seharusnya semakin pula akhlaknya baik dan juga bagus. Itu penting sekali para barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau misalkan manhajnya lurus, akidahnya sudah sahihah, kok akhlaknya tidak bagus, tidak punya moral, tidak punya sopan santun atau yang semisalnya, maka kurang barakallahu fikum dipertanyakan. Jangan seperti orang-orang yang ekstrim dari kalangan pemula-pemula ngaji, kenal dakwah salafiyah langsung yang penting kan manhajnya lurus katanya. Akidahnya sahihah, Akhlak itu nanti belakangan. Jangan seperti itu. Akhlak ini nomor satu diantaranya. Paham ya? Nomor satu akhlak ini ya. Setelah apa? Setelah at-tauhid, aqidah, manhaj, lahirlah akhlak yang mulia. Paham ya? Rasulullah mengatakan, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Paham ya? untuk menyempurnakan akhlak yang yang mulia. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita cuma mengandalkan yang penting kan manhajnya. Manhajnya lurus, akidahnya sahihah, Al-Qur'an was sunnah katanya. Tapi akhlak enggak punya jangan, lewat di masyarakat merengut wajahnya. Paham ya? Assalamualaikum. Diam aja. Jangan. Paham ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Karena Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin talik. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kamu bertemu saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Dia enggak senyum enggak masalah, tapi berseri-seri wajahnya. Paham ya? Jangan menampakkan wajah yang bengis, yang ekstrim, ya. nampaklah kalau fikum, enggak mau senyum sama sekali. Assalamualaikum. Paham ya? Upayakan dia kalau seandainya enggak ada perkara-perkara masalah al-jarh wa ta'dil, kembali ke hukum asal. Kembali ke mana? Hukum asal. Antum menyapa masyarakat dengan sapaan salam pun mereka senang. Assalamualaikum. Terkadang mereka jawabnya, "Ya ya, silakan." Karena mereka belum paham masalah salam. Terkadang saking senangnya antum belum salam pun sudah, ya, "Assalamualaikum." Iya atau tidak? Kalau di masyarakat seperti itu biasanya. Nah, ah, perkara mereka ngejek atau ngejek itu urusan lain lagi. Yang penting biasanya seperti itu mereka. Jadi upayakan kita harus menjaga akhlak yang mulia, adab yang mulia barakallahu fikum, bukan ketika di pondok Masya Allah berjubah, sorban, jenggotnya panjang, kampung motornya blombongan. Belayar-belayarkan misalkan, ini enggak punya adab ini, enggak punya moral. Karena orang itu masyarakat pasti menilai apa? Menilai itu akhlak ini bagaimana ini orang ini? Berjubah kok akhlaknya enggak bagus. Hati-hati barakallahu fikum na'am. Jadi ingat-ingat, semakin lurus manhajnya, semakin sahih akidahnya, seharusnya semakin pula akhlak itu semakin bagus barakallahu fikum na'am. Ikhwan fi din azban jazakumullah. Na'am terkadang barakallahu fikum hafizakumullah, orang masalah transaksi jual beli, transaksi bisnis online atau offline itu terkadang pengaruh pengaruh dalam masalah dakwah. Karena anak pernah menjumpai di luar Jawa sana kisah saja barakallahu fikum, mereka punya masalah pribadi dalam masalah transaksi jual beli. Masalah pribadi dalam masalah bisnis online. Masalah pribadi hati-hati. Akhirnya apa? Saling hajar menghajar. Gara-gara apa? Gara-gara si fulan, nah barakallahu fikum, nam membayarnya masih kurang uangnya. Paham ya? Tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu kemudian tanpa dicek lagi sebabnya kenapa, langsung saling menghajar. Ternyata apa? Ternyata para kalafikum hafizakumullah. enam karena sebab awal mulanya gara-gara bisnis ada al-haq di hadapannya tolak. Enggak mau. Ini kebenarannya akhi enggak mau kalau dari sebulan anak enggak mau. Eh, afan, enggak mau kalau dari sebulan. Nah, terus bagaimana? Kalau al-haq ini dari ustaz fulan, ustaz alan anak mau. Kalau dari sebulan enggak mau. Kenapa? sepulan itu kalau jual beli orangnya sulit misalkan Masalah pribadi ya akhi barakallahu fikum. Al-haq itu lebih kita dahulukan. Syekh Shalal Fauzan di dalam sebagian rasail beliau ketika beliau mensyarah beliau mengatakan wal wajibu alayka ayyuhal muslim an taqbalal haqqo walau kana ma'a man la tuhib. Ini perhatikan baik-baik ini. Yang wajib atasmu hai seorang muslim untuk menerima al-haq walaupun al-haq itu bersama orang yang kamu tidak sukai, bayangkan. Orang yang kita enggak suka karena benci aja. Kalau al-haq terima. Wala takunu wal adawatu syakhsiyah wal ahwa'an nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Ini penting sekali ini. Nasihat dari seorang imam sunni salafi, Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan, hafizallahu taala beliau mengatakan dan jangan sekali-kali engkau menjadikan permasalahan-permasalahan pribadi, hawa nafsu, hawa nafsu per individu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Masalah pribadi, pribadi. Masalah dakwah, dakwah. Jangan masalah pribadi dibawa dalam masalah dakwah rusak, hancur, lebur. Paham maksudnya ya? Nah, masalah pribadi pribadi selesaikan, musyawarahkan, dudukkan permasalahannya. Eh, gara-gara nah, masalah pribadi kemarin sepulang tuh bayar mot beli motor belum dibayar, akhirnya dihajar misalkan. Paham ya? Allah musta'an. Perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan nam kita menghukumi seorang nan tentunya dalam permasalahan-permasalahan nan agama atau yang semisalnya karena semuanya butuh hujah, butuh burhan, butuh bukti. Jangan dikit-dikit si fulan hizbi, mubtadi', yang satu ini khariji, munafik atau yang ini dibilang kafir, fasik. Semuanya butuh burhan, bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah argumen kalian kalau benar-benar kalian tuh jujur. Jangan bermudah-mudahan hati-hati sepulan itu ustaz fulan yang mana ya? Itu yang ngajar di Ma'had Darut Taqwa itu ustaz-ustaznya mereka hajuriun katanya. Nah bagaimana? Karena mereka pernah menjadi muridnya Syekh Al-Hajuri katanya. Mereka kalau ketemu enggak pernah senyum katanya. Ini subah di luar sana ya. Nah, barakallahu fikum ini kita katakan omong kosong, enggak benar. Coba orang yang ngomong sudah datang. Kalau cuma gara-gara masalah enggak senyum, kita ajak senyum dia. Paham ya? Allah musta'an. Karena banyak tuduhan-tuduhan yang miring di luarnya banyak sekali. Murid-muridnya Syekhnya itu enam orangnya sangar-sangar katanya. Paham ya? Kalau ketemu nggak mau senyum katanya. dikit eh, dikit-dikit dihizbikan katanya. Sampai tukang becak dihizbikan katanya. <laughs> Allah mustahil. Kata siapa? Afifuddin ya. Allah mustahil. Enggak perlu dibahas lagi sebenarnya. Cuman karena sudah terlanjur diucapkan ya perlu direnungi kembali. Bahwasanya apa? Bahwasanya ucapan-ucapan yang tidak ada dalilnya itu lemah sekali. Bagaikan apa? rumah laba-laba. Antum tahu rumah laba-laba? Itu rumah laba-laba itu walaupun kelihatannya panjang lebar itu kalau tertarik oleh angin dia akan goyang dia. Kalau anginnya kencang akan apa? Akan ikut dengan angin tersebut. Menunjukkan bahwasanya hujjah itu adalah sangat kuat sekali. Dibutuhkan barakallahu fikum dan perlu dihafal. Nah, sebagaimana ungkapan siapa itu? Al-Imam Asy-Syafi'i dengan semakna man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Jadi hadis dan sepelekan, dihafal Al-Qur'an, dihafal hadisnya barakallahu fikum, diulang-ulang karena apa? Karena hujjah itu kita butuhkan barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Naam syahidnya kebaikan itu tidak hanya terbatas pada akhlak saja. Kata beliau, wal birru kalimatun jami'atun likulli khisalil khair. Dan kebaikan itu adalah suatu kata yang mencakup setiap sifat-sifat kebaikan. Misal seperti at-taqwa. Seperti at-taqwa jami'atun likulli khisalil khair. Seperti ketakwaan itu juga mencakup perhatikan mencakup setiap kriteria sifat yang baik. Takwa. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum karena di dalam at-taqwa tersebut ada apa? Dua perkara yang agama Islam ini tegak di atas dua perkara tersebut, yaitu apa? Fi'lul awamir wastinabun nawahi. Naam, fi'lul awamir wastinabun nawahi, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wal birru didduhu al-ism. Sedangkan albir, kebajikan, kebaikan itu lawannya adalah dosa. Karena fi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian eh, di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Hati-hati barakallahu fikum. Antum ikut andil melestarikan bank-bank syariah yang mereka atas nama syariah itu hati-hati. Ikut andil saja, ikut melestarikan saja itu dikhawatirkan kena imbas di balik ribawiyah yang ada di dalamnya. Paham ya? Terus bagaimana Ustaz? Enggak perlu ikut campur sama sekali. Kalaupun seandainya sudah ter, sudah terpaksa terlanjur punya rekening, rekening ngirim, nerima. Jangan nyimpan uang sedikit pun di dalamnya. Nyimpan uang sedikit pun di dalamnya tanpa ada udur yang syar'i, nan hati-hati. Ikut andil melestarikan praktek ribawiyah dalam bank tersebut. Nah kita kan nggak ikut memasarkan uang antum yang disimpan itu digunakan oleh mereka. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan saksikan saja. Uang antum yang disimpan di situ itu nggak berhenti di situ uangnya digunakan oleh mereka. Pinjamkan sana, sana, sana dapat bunga lagi mereka. Hati-hati ya. Ada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman tanpa bunga atau ada juga bunganya 0,00000 ada duanya akhirnya. Paham ya? Ada bunganya juga situ. Nah, kalau seandainya jujur mending 0% sudah selesai. Enggak ada bunga sama sekali. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum Allah mesti hati-hati. Karena kerjasama dalam perbuatan dosa Nam itu masuk dalam kategori seakan-akan dia melakukan dosa tersebut. Tukang parkirnya bagaimana? Dikhawatirkan. Paham ya? Tukang parkir bank dikhawatirkan. Karena apa? Rasulullah sudah mengatakan la'ana la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai wa kadibah. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya Allah Ta'ala melaknat pemakan riba. Orang yang beri makan harta riba. Kemudian yang menyaksikan transaksi ribawiyah. Sekretarisnya pun enggak selamat, hati-hati. Sekretarisnya enggak selamat. Katibah, pencatatnya itu enggak selamat. Tukang parkirnya bagaimana yang di luar itu? Hati-hati. Paham ya? Karena dia ikut campur melestarikan apa? Budaya di dalam bank tersebut ribawiyah. Hati-hati barakallahu fikum na'am. Semuanya ada solusi kalau orang itu mencari solusi. Jangan dikit-dikit wahana nggak bisa Ustaz, wahana banyak Ustaz. Lah berapa? ribu rupiah. Allah mesti langsung ke bank disimpan di sana. Hati-hati barakallahu fikum. Semuanya harus hati-hati. Karena jangan sampai kita cuman andalannya selamat dunia saja. Ikutilah selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Ini nasihatnya barakallahu fikum, bukan paksaan. Maksudnya bagaimana? Kebaikan atau baik buruknya kembali kepada masing-masing. Maksudnya kalau menerima nasihat alhamdulillah tidak menerima nasihat itu urusannya masing-masing nanti di hari kiamat. Yang jelas anak nasihatkan, jangan bermudah-mudahan ikut andil melestarikan bank walaupun namanya bank syariah. Nah, barakallahu fikum. Karena di balik itu semuanya ada praktek ribawinya yang mungkin antum ketahui ataupun tidak ketahui. Kalau seandainya mau nyimpan uang dan uangnya banyak, bisa dibekukan uang tersebut. Dibekukan, dibentukkan wujudnya barang. Paham ya? Dengan apa? Mungkin dengan emas batangan, dibelikan tanah yang strategis, sertifikat yang sah misalkan, aman. Antum nggak perlu mikir-mikir lagi riba-riba yang semisalnya sudah. Tapi kalau nyimpan di bank hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, hati-hati. Ikhwan fi din az dan jazakumullah kita tutup yang terakhir di sini sebutkan Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadainil haditsain bayyana al-birra wal isma. Maka Nabi sallallahu di dalam dua hadis ini menjelaskan tentang kebaikan dan juga tentang dosa. Kebaikan ingat-ingat barakallahu fikum sesuatu yang hati itu tenang ketika melaksanakannya dan melakukannya. Adapun dosa adalah perkara perbuatan yang hati itu merasa bimbang dan tidak tenang dan tidak ingin kalau orang melihat atau perbuatan yang dilakukan nampak di hadapan manusia itu adalah perbuatan dosa. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.